Sedang melakukan kegiatan yang mulia. Ini adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri bersama. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa dunia ini walaupun fana, profan, dan nihil, tetapi di kegersangan dunia ini ada spot-spot kawasan-kawasan yang oleh beliau disebut sebagai taman-taman surga. Beliau pernah berucap sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya Idza marartum riyadil jannah farta'u Kalau kalian berjalan dan melewati taman-taman surga maka singgahlah kalian di sana, berpikniklah, irta'u. Ya. Semisal ketika saya tadi berjalan dari Bogor ke Bandung ini, kalau tidak ingat tugas sih, pengennya nyimpang. Karena di perjalanan itu menemukan tempat-tempat yang indah, taman-taman. Sudah menjadi keinginan manusiawi kita untuk menikmati hal-hal yang indah. Nah, begitulah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga, nyimpanglah di sana berpikniklah. Maka kata para sahabat, di mana taman-taman surga? Maka jawab Rasulullah, majalisul ilmi wa majalisul zikri. Aku kama Taman-taman surgawi yang ada di kegersangan dunia ini itu adalah majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis zikir. Saya yakin insya Allah majlis ini, ruang pertemuan ini, dan pertemuan kita ya, sebab majlis itu bisa berarti isim makan, bisa berarti masdar. Insya Allah merupakan bagian dari taman-taman surga. Apalagi yang mengasuhnya seorang Masya Allah harusnya bukan saya yang bicarain masalah ketasawufan tetapi beliaulah Mbah Kiai Romo Yai Yusuf Muhammad Alhamdulillah di tempat yang mulia ini akhirnya kita dipertemukan dan untuk melakukan satu kegiatan yang mulia yaitu talab ilmu yang lagi-lagi Rasulullah menyabdakan nongkrongnya saja sesaat tanpa berbuat apa-apa bari nunutan ya, tenyekal bolpen-bolpen acan itu teh pahalanya sudah lebih daripada seribu hari ibadah. Apalagi itu pahala minimal ya, apalagi sambil megang pulpen. Ya, walaupun yang ditulis sketsa babaturan kerendutan ya, di sketsa. Ya. Itu lebih-lebih lagi pahalanya pahala minimal saja seribu hari ibadah. Ya. Maka entah berapa pahala mereka-mereka yang menulis, mencatat, menghafal, mengamalkan dan yang ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi di dalam satu majelis ilmu nampaknya harus diterima satu kenyataan bahwa pahala yang diterima oleh masing-masing nampaknya berbeda-beda. Tapi minimal sudah lumayan ya. Seribu hari ibadah. oleh karena itu dalam satu kesempatan ya, alhamdulillah tanggal 9 Muharram yang lalu saya menemukan lagi seorang guru Orang-orang di kampungnya tidak menganggapnya guru. Tetapi Alhamdulillah saya melihat keguruan dia, kekiaian beliau. Akhirnya saya minta untuk ditahbiskan sebagai murid. Ya. Saya melihat satu coretan dari murid yang lain tergantung di majlis beliau. Majlis beliau itu unik sekali di lereng Gunung Salak. satu padepokan, satu tempat uzlah yang sangat ideal sekali. Ya. Itu satu coretan dari muridnya dalam bahasa Inggris. Ya. A bad day at Ciparai is better than a good day in your work. sesia sialnya hari di Ciparai masih lebih baik daripada sebaik-baiknya hari di tempat kerja Anda. Alhamdulillah. Ya. Itu tadi hubungannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa walaupun kita hanya nongkrong saja di majelis ilmu, tetapi sudah lumayan. Jamaah sekalian, Terus terang ini saya tidak tahu harus bicara apa. Harus masuk dari mana untuk bisa menerangkan satu ilmu yang sangat unik dalam Islam yaitu ilmu tasawuf. Ya. Saya juga masih meraba-raba Dan saya teringat pada ucapan seorang alim, seorang syekh dari negeri Yaman yang saya temui beberapa hari yang lalu yaitu Syekh Atas bin Muhammad bin Salim bin Hafid Syekh Abu Bakar kakak dari seorang alim yang sangat dikenal kalau datang ke Indonesia itu pasti menjadi rebutan yaitu Syekh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Syekh Abu Bakar ya. guru dari para kiai di Indonesia para habaib saya agak menghindar pertemuan dengan beliau karena biasanya terlalu ramai dan berkumpul tokoh-tokoh Islam jadi saya memuaskan diri saja bertemu dengan sang kakak. Yang saya anggap beliau ini memiliki satu kekuatan spiritual yang luar biasa sekali. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau sebelum pertemuan dengan sang adik. Yang beberapa ulama datang e, sowan pada beliau termasuk Agim ya sowan Beliau dalam pembicaraan sekitar 25 menitan sebelum beliau berangkat ke pertemuan yang dimaksud tadi. Ada satu ucapan singkat, beliau bicara dalam bahasa Arab dan saya mengambil inisiatif untuk menterjemah. Yaitu umat Islam di Indonesia ini ya, Sekali lagi, umat Islam di Indonesia ini memiliki satu keistimewaan yaitu lebih dari 800 tahun ada dalam satu kemapanan yaitu ada dalam satu manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab satu yaitu madhab syafi'i nanti bapak-bapak dan ibu mudah-mudahan sudah mendapat ini Tadinya saya minta untuk difotokopi ini. Ya mungkin sedang difotokopi ya. Sabar. Ya. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu ya, saya dapati ilmunya langsung dari dari cek sunnah nama gegeduk nanya ya. yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya allah Ustaz Yusuf Muhammad mengenal beliau karena sahabat dari Mbah Muslim. Saya mendapat langsung dari beliau ya, tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah ya, yang kalau dihitung secara acak, secara kasar ya, secara duga-dugaan mungkin mencapai 70 hingga 80 persenan dari populasi muslim sedunia. Sisanya mungkin 15 sampai 20 persen adalah Syiah. Ya, dan berkisar 5 persenan itu kelompok-kelompok kecil seperti Mu'tazilah, Khawarij, Abadiyah dan sebagainya. Ya. Nah, ada hal yang unik di Indonesia ini yaitu lebih dari 800 tahun mapan di kesuniannya ya. dan di satu madhabnya bahkan ada beberapa wali beberapa pendakwah yang datang dari Gujarat misalnya atau yang datang dari Turki yang kami tahu bahwa mereka itu bermadhab Hanafi misalnya. tetapi ketika masuk ke bumi Indonesia dengan sukarela melepas kehanafiannya memegang madhab syafi'i demi untuk menyebarkan dakwah Islam di Indonesia ini yang rupanya dicatat oleh Syekh Atas bin Muhammad bin Salim tadi. Ya, Allah Kemapanan seperti ini tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Kemapanan seperti ini akan menjadi ancaman di masa depan. Yaitu ancaman ketika mereka yang merupakan reng-rengan dajjal, dajjaliin, tentara-tentara atau sekutu-sekutu dajjal ini ingin menguasai dunia. Ya, maka mereka tidak ingin menemukan sandungan di Indonesia ini. Yang kemapanannya sudah lebih dari 800 tahun, hal seperti ini tidak ditemukan di wilayah-wilayah lain. Di Timur Tengah, di Mesir saja berganti-ganti antara Sunni dan Syiah berganti-ganti. dinasti Fatimiyin misalnya memegang Syiah. Ganti dengan dinasti lain, kembali lagi ke Sunni, demikian seterusnya. Hanya di Indonesia ini ada apa dengan Indonesia ini? 800 tahun dijaga oleh para aulia dalam satu kemapanan. Maka ini tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Mereka pun berusaha <clears throat> untuk menggoyang ini. Ya. Beliau menggunakan istilah yang mudah-mudahan saya tidak salah menterjemah. Ya taza'za. Ya. Mereka mencoba menggoyang kemapanan yang ada di Indonesia ini. Yaitu dengan memasukkan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Yang berlawanan dengan kesantunan mereka, toleransi mereka, <clears throat> kejembaran hati mereka. Maka mulai masuk kelompok-kelompok yang oleh eh, Bapak almarhum Nur Khalis Majid disebut sebagai kelompok-kelompok sempalan. Mulai di situ timbul kekacauan. <clears throat> Kita melihat yaitu di awal abad 20 ya, atau mungkin bibitnya mulai ada di akhir abad 19 itu masuk ke kita faham-faham yang mulai menggoyang ini mulai di situ diobral kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan seperti bid'ah, sesat, bahkan musyrik, bahkan kufur. Sehingga terjadi kegoncangan-kegoncangan di masyarakat kita. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh umat Islam ratusan tahun dan jelas sudah ada dalilnya, tapi karena sudah merupakan suatu uruf mahali, sudah merupakan suatu kearifan lokal, sehingga umat sudah lupa lagi sama dalilnya, digoyang. Ya. Dikatakan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ini bid'ah, ini musyrik dan sebagainya. Ya. Dalam satu statement yang diungkapkan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh dalam karyanya berbahasa Arab, Ana Muslimun Sunniun Syafi'i di juz ke 18 atau 19 ya. Saya sedang menggarap naskah beliau untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia maksud saya. Ya, sebab beliau mengarang dalam bahasa Arab full setebal 535 halaman. Itu beliau mengatakan bahwa munculnya gerakan-gerakan seperti ini yang cenderung mengabaikan spiritualisme dalam Islam, mistisisme, batiniah atau tasawufiyah, itu terpengaruh oleh kesilauan terhadap peradaban materialistik barat. Sehingga hal-hal yang bersifat mistisisme yang di luar rasio yang sebenarnya suprarasional tapi mereka mengatakan irasional padahal beda antara rasional irasional dengan suprarasional itu mereka cerca mereka maki yang kalau menggunakan istilah Syekh Atas bin Muhammad Salim tadi mereka melakukan taza'zu menggoyang Alhamdulillah para ulama di tanah Jawa ini tidak tinggal diam. Ya, mereka pun mengadakan reaksi balik dan muncullah kebangkitan dari kaum muslim tradisional dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Sekarang alhamdulillah memasuki abad ke-21 ini mulai terjadi pembalikan cara berpikir. Ya. Salah satu cirinya adalah mulai diterimanya tasawuf dalam Islam. Ya. Bagaimana jamaah sudah mulai mendapat ini? Belum ya? Uh, ini dalam dalam bagan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan sebentar lagi bisa didapati. Ini kita bisa melihat dari mana sih sebenarnya timbulnya tasawuf itu. Uh, bagaimana, Ustaz? Mohon maaf ini ya. Saya memang harusnya mengirim email sejak awal tapi nembek pikir ayana <laughs> nggak ada mati Baru beberapa jam yang lalu di perjalanan. <clears throat> Baiklah, saya mencoba menerangkan secara lisan saja. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin mengenal satu istilah eh, trilogi Islam. Ya. Saya hindarkan kalimat trilogi itu. Takutnya disamakan dengan Trinity. Ya. Yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar itu ya. Bahkan para khotib pun dalam awal khutbahnya sering mengatakan Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Se secara main-main saya sebut itu sebagai trilogi Islam. Tapi dalam kertas ini saya terjemahkan saja dalam bahasa Arab. Sulasiyah al-Islam. Iman, Islam dan ihsan itu Alhamdulillah sudah datang. Estafet saja. Mungkin harus sebagian harus dibagikan kepada ibu-ibu juga. Alhamdulillah ini sudah belasan tahun saya menikah dengan orang Bandung baru sekarang menginjak Telkom dulu konser musik debu dua tahun yang lalu di sini juga ya saya dengar ya saudara-saudara saya dari kelompok musik debu pernah tampil di sini apa di dalam masjid ini Mana mungkin nih? Di atas? Oh di luar. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, iman, Islam, isan ini bukan satu hal yang sulit. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang sulit. Ya, kalau Islamologi sulit, tapi Islam mudah. Jelas-jelas di dalam hadis sahih ya. yang kesohiannya itu mungkin sudah mendekati derajat mutawatir ya. Itu hadis tentang datangnya malaikat malak ya, bukan malaikat, malak. Malak seorang malaikat. Malaikatnya jamaah sebenarnya ya. Tunggalnya malak. Ya, tapi sudah menjadi kebiasaan kita menyebut seorang malaikat seperti seorang ulama sama pada jamak ya tunggalnya apa alim ya. alim kalau saya bukan alim pak alim ibad <laughs> nah datang seorang malaikat yaitu malak Jibril Ruh Kudus ya, datang dalam satu peristiwa ketika sahabat sedang duduk-duduk. Tiba-tiba entah datang dari mana seorang lelaki yang berwajah sangat tampan ya, dengan pakaian yang sangat putih tanpa jas dan dengan rambut yang sangat hitam. Sehingga para sahabat heran, Jolnati mana ia Jami itu? Sebab di Mekah itu tidak ada orang asing yang datang dalam keadaan secakep itu. Ya. Paling dekat Mekah itu dijangkau dari pelabuhan kuno namanya Jeddah. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya Jeddah ya. Itu 70 km dari Mekah. Jangan bayangkan sekarang kita bisa naik mobil ber AC. Mandi di airport Jeddah. Ganteng, cantik, sampai di Mekah tetap cakep. Ini zaman dulu. Tidak ada orang asing yang tiba di Mekah dalam keadaan cantik. Grace pasti selalu dalam keadaan dekil, berdebu, apok. Tapi ini lelaki ini datang dalam keadaan luar biasa. Seperti baru keluar dari salon. Ya. Penampilan pertama sudah membuat para sahabat terpesona. Yang lebih anehnya lagi, tiba-tiba dia datang menemui Rasulullah ya, tanpa bisa ada yang mencegah tahu siapa Muhammad padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah mencirikan dirinya beda dari yang lain. Ya, jangan kita anggap bahwa Rasulullah itu seperti ajangan zaman sekarang. Beda ti santrina. Santrina memakai kopiah butut, ayo ajangan memakai udang-udang misalnya. Ya, santrinya mungkin hanya pakai sekadar sarung baju koko, dekil, ajangan mau ke jubah. Tidak. Ya, ketika ada seorang datang dari jauh, dari utara, ya, ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya, "Aina Muhammad?" Mana nunamina Muhammad teh? Ya. Itu menunjukkan bahwa beliau tidak pernah menonjolkan atributnya. Tapi lelaki ini langsung menemui Rasulullah dan langsung duduk berhadapan dengan Rasulullah lutut ketemu lutut ya. tangannya diletakkan di atas pahanya anehnya Rasulullah juga bersikap seperti itu ya. orang Arab menyebutnya ini sikap talaki sikap menerima ilmu ya. ilmu yang khusus yaitu si guru dan si murid bertemu. Ya. Kemudian lelaki itu bertanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Yang dijawab oleh Rasulullah dengan sempurna dan lelaki itu selalu mengomentarinya, "Anda betul." Sehingga sahabat makin heran saja ini orang ngetes apa bukan sih? Bertanya sesuatu, dijawab membenarkan. Yang ditanya oleh lelaki misterius tersebut, pertama-tama tentang iman. Ya. Dijawab oleh Rasulullah dengan beberapa kalimat yang kemudian akhirnya kita kenal sebagai rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada sang pembawanya yaitu para nabi, iman kepada hari kiamat dan iman kepada al-qadar, takdir baik dan buruk dari Allah. Kata lelaki tersebut, Betul kamu Muhammad. Bertanya lagi tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah dengan kalimat-kalimat sempurna yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Ya. Yaitu yang pertama syahadat. Ya, yang kedua salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat saum Ramadan dan yang kelima pergi haji itu pun bagi yang mampu. Mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Dan aman. Kondisinya aman. Kalau salah satu syarat ini tidak ada, tidak perlu haji. Kalau Anda belum punya uang, jangan maksain diri. Ikut kredit haji. Ya atau ikut arisan haji. Kalau Anda sakit, susah sekali untuk melangkah, jangan memaksakan diri. Ya, apalagi kalau Anda sudah meninggal. Badal kena ya. badal haji. Kemudian kalau tidak aman, ya misalnya dari kita ke Mekah ada satu perang yang kita tidak bisa menembus juga tidak wajib haji ya. Kemudian si lelaki ini bertanya lagi tentang al-ihsan. Apakah al-ihsan itu? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu adalah satu sikap hati di mana kita mencapai tingkat muraqabah pada Allah merasa diawasi oleh Allah. Bahkan lebih tinggi lagi seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Jadi ihsan itu bertingkat-tingkat. Mula-mula kita sekedar merasa diawasi oleh Allah. Ya. Lebih lebih tinggi lagi setahap dan setahap Akhirnya kita merasa berada di hadapan Allah. Ya, cek sunnah nama hese usik. Hese usik. Ya. Gimana sih kalau kita berada di hadapan bos? Bos. Ya, siapa bos Anda? Kalau nggak salah yang dulu di Bogor deh, Pak Kiskenda kan? Iya, hadir di sini Pak Kiskenda. Ya. Bagaimana kalau kita ada bos? Saya usik. Mangga dileut. Parantos. <laughs> Parantos tuang, parantos, badar perut lapar. Ketika kita merasa betul-betul di hadapan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah pada Allah. La haula wala quwata. Tapi ini terlalu tinggi. Ya, maka kata Rasulullah ketika ditanya apakah itu al-ihsan, an ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah seolah-olah Allah di hadapan engkau. Rupanya Rasulullah menyambar tingkat yang tertinggi dulu. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya, kalau kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, sikap hati kita belum sampai ke sana, maka cukuplah yakin bahwa Allah senantiasa melihatmu dimanapun engkau berada. Sebab ruang dan waktu ini hanya permainan dari Allah. Materi ini hanyalah tayangan dari Allah. Tidak ada wujud yang hakiki selain Allah. Jangan merasa kalau kita sedang pergi jauh dari kampung kita, kemudian kita bisa melakukan perbuatan bebas seperti kuda lepas dari kendalinya. Karena hakikatnya kita di sana-sana juga, ruh kita tetap menempel di hadapan Allah, ya. Nah, ihsan seperti itu. Ya. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya ihsan itu adalah proses terakhir dalam keagamaan kita. Saya coba bermain-main membiarkan pikiran saya bermain-main yaitu dengan meminjam gaya berpikir orang ekonomi. Ya, kalau boleh dibilang ya, iman itu ya mengapa dikatakan sebagai salah satu nikmat utama sehingga disebut-sebut di dalam khutbah Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Itu lantaran dengan iman kita memiliki satu kesadaran yang paling mendasar. Kesadaran kosmis. Ya, kesadaran yang eternal. Dengan iman ini kita memahami jati diri kita ya dengan nikmat iman ya memahami jalan hidup kita dan dibawa ke arah ma'rifatullah mengenal sang pencipta ya. nikmat iman inilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi dalam diri kita dari mana aku datang untuk apa aku hidup di dunia dan kemana aku pergi setelah mati ya kemudian dengan nikmat Islam kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan keyakinan yang sudah kita dapat dari iman ya dan dengan ihsan kita berusaha mengontrol keislaman kita jadi kalau pakai logika orang ekonomi barangkali ini ya mohon saya dikoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu Iman ini ibaratnya identitas produk. Dan Islam proses produksinya. Sementara ihsan adalah kendali mutunya. Ya, quality controlnya ada di ihsan. Anda mengatakan, saya percaya bahwa alam semesta ini ada yang mencipta, bahwa aku bagian dari alam semesta juga diciptakan oleh Sang Pencipta Allah SWT. Bahwa aku datang dari Allah, innalillahi, dan aku kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Dan aku hidup di dunia ini tak lain adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah memiliki satu kesadaran. Kemudian proses menjalani hidup ini kita melewati Islam. Ya, dengan nikmat Islam kita bisa menjalani hidup ini. Ya, kita sholat. Salah satu bentuk ibadah yang paling utama adalah sholat. Sehingga dimasukkan dalam rukun Islam. Ya. Tapi kita perlu quality control. Kita perlu kendali mutu. Sebagai contoh bapak-bapak dan ibu, ya kita sholat dengan rapi. Ya. Pakaian bersih, wudhunya sempurna, menghadap kiblat. Kemudian kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, kita baca suratul fatihah. Ya. Bahkan kemudian kita baca surat-surat setelah fatihah. Dengan bacaan yang benar, ruku, tidak dan sebagainya, ya. Kata fikih itu salat yang sempurna sampai salamnya. Ya. Kata Islam ini ya, Anda sudah melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, tetapi datang ihsan. Ya. Setelah dicek dengan quality control yang bernama ihsan, ini sholat tidak diakui. Ini sholat penuh dengan hama. Oleh Allah dilemparkan sholat itu. Nauzubillah kembali kepada muka si pelakunya. Ya. Kenapa? Ternyata si orang ini melakukan sholat yang rapi karena dia sedang berada di rumah calon mertuanya. Ya. Pantesan rapi sholatnya. Coba ketika sholat di kamarnya ong, ya si horeng salatna acong-acongan ka dunia ya nah dengan ihsan kita mengendalikan keislaman kita mengendalikan mutu keislaman kita ya. kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu iman Islam ihsan ini kalau diturunkan ke level ilmu ya mohon maaf sebelum ilmu level pemahaman maka iman itu adalah akidah iman adalah akidah sesuatu yang mengikat hati kita dan Islam itu adalah syariah syariah dalam bahasa Arab artinya jalan jalan hidup kemudian ihsan adalah akhlak. Kemudian kalau kita turunkan lagi dalam proses keilmuan kita, sebab nikmat yang tiga ini iman, Islam, ihsan akan hilang dari tangan kita kalau tidak dijaga dengan ilmu. Maka wayahna bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum belajar ilmu-ilmu lain, belajar dulu ilmu untuk mempertahankan ketiga nikmat ini. Sebab kalau ketiga nikmat ini hilang, nikmat lain percuma. Makanya disebut sebagai nikmat utama. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Disebut sebagai nikmat utama karena dengan nikmat yang tiga ini segala nikmat-nikmat lain akan terkelola dengan baik dan terarahkan dengan baik pula. Tanpa ketiga nikmat ini, nikmat-nikmat lain akan bubar. Nikmat kekayaan, nikmat kecerdasan, nikmat ketampanan, kecantikan, nikmat kesehatan. Tanpa yang tiga ini percuma. Ya. Nah, oleh karena itu harus dijaga dengan ilmu. Kalau kita sudah masuk ke tatanan ilmu, wayahna bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum belajar ilmu lain nih ya, belajarlah ilmu tauhid. Belajarlah ilmu fikih dan belajarlah ilmu tasawuf. Tidak perlu menjadi seorang ahli. Belajar tauhid minimal mengenal ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Kedudukannya sebagai apa dan sifat-sifat ketuhanannya. Kemudian belajar fikih sekedar untuk supaya ibadah kita selamat. Jangan sampai mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, di tempat saya di Bogor, mudah-mudahan di Bandung tidak ada. Ada di satu daerah di bagian Bogor Bogor apa ya? Bogor Barat. Ya. Ada satu kelompok sholatnya dua, weh. Subuh dua rakaat Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib dua rakaat, isya dua rakaat. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya, Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Kemudian tasawuf sekedar mengetahui akhlak baik dan akhlak buruk. Buanglah dari hati akhlak buruk dan isilah dengan lawannya yaitu akhlak baik Buang sikap sombong ganti dengan tawadu. Buang dengki ganti dengan nasihat. Nasihatnya lah muncul senama ngiring bingah. Buang sifat ria ganti dengan ikhlas. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu implementasi kita sudah mulai masuk ke implementasi ya implementasi dari keilmuan yang kita pelajari, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, yaitu kita sudah mulai menentukan ke bawahnya ini, ya. Untuk memberi warna keagamaan kita, yaitu di tataran implementasi ini kita akan dipertanyakan. Kita akan ditanya atau diri kita yang bertanya ya. Setelah kita belajar tauhid, maka kita akan mengambil firqah apa? Ya, firqah itu madhabnya dalam tauhid, dalam keakidahan. Setelah kita belajar fikih, maka kita akan bertanya implementasinya dari keilmuan fikih kita. Yaitu kita mengambil madhab apa. Dan implementasi dari kita belajar tasawuf. Kita akan bertanya. Torikoh apa yang kita ambil. Ya, sebab ini semua pelaksanaan. Pelaksanaan dari paham ketauhidan kita, firqah apa yang kita jalani? Pelaksanaan dari kefikihan kita, madhab apa yang kita praktekkan? dan implementasi dari keilmuan tasawuf kita, torikoh apa yang kita tempuh. Ya. Maka ke bawahnya Bapak-bapak dan Ibu, seharusnya ini saya beri kotak ya. Tapi karena tergesa-gesa tidak sempat saya beri kotak. Inilah sebenarnya manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Di bawah ini. Ya, yang paling bawah itu Bapak-bapak dan Ibu. Ini kalau bisa diberi kotak titik-titik ya. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bingung naon sih ahlu sunnah wal jamaah, semua orang ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ini sebenarnya yang paling bawah ini. Ya. Untuk rinciannya tanya saja kepada guru kita Kiai Yusuf Muhammad. Ya, ini salah satu produk aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ahlus sunnah wal jamaah di dalam keakidahan ketauhidan akaidiyahnya itu firqahnya adalah firqah al-ash'ari wal maturidi yaitu faham ketauhidan, faham keakidahan yang dilahirkan oleh dua ulama akidah besar yaitu Hasan al-Ash'ari dan Hasan al-Maturidi. Ya. Kemudian pelaksanaan kepikihan ahlu sunnah wal jamaah yaitu beliau-beliau para sesepuh ahlu sunnah wal jamaah menetapkan madhab yang masuk dalam wawasan ahlu sunnah wal jamaah adalah madhab yang empat yaitu madhab secara historis urut-urutannya Hanafi madhab Al-Hanafi yang dilahirkan oleh Sayyidi Syekh Abu Hanifah ya. kemudian madhab yang dilahirkan oleh murid beliau yaitu Imam Malik madhab Al-Maliki ya. selanjutnya adalah madhab yang dilahirkan oleh muridnya Imam Malik yaitu Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Dan selanjutnya adalah mazhab yang dilahirkan oleh muridnya Imam Syafi'i yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Hanbal. Ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang melahirkan mazhab Al-Hanbali yang dianut oleh muslimin di Saudi Arabia. Kadang-kadang saya sering memperbaiki, mengkoreksi pendapat orang. Ya, orang-orang Saudi itu mazhabnya Wahabi, salah. Orang-orang Saudi itu mazhabnya Hanbali. Kalau Wahabi itu pemikiran dalam keakidahan, ya. Untuk itu bisa saya jelaskan nanti pada waktu, ya. Nah, jadi empat madhab di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Saya pernah bertanya ketika saya diberi ilmu seperti ini oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, di pesantren di Tanah Hara sebab beliau adalah cicit dari cicit atau buyut saya kurang jelas dari Syekh eh, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani atau yang disebut sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tanya kepada beliau, saya tadinya saya sekedar menggoda Pak Kiai Bagaimana kalau saya menganut madhab Al-Auza'i? Satu madhab yang sudah punah. Ya, jadi dulu Bapak dan Ibu, madhab itu ada ratusan. Ada ratusan. Jadi mohon jangan alergi dengan kalimat madhab, Sebab madhab itu artinya tren dalam beribadah. Ya, orang Inggris tepat menerjemahkan madhab sebagai school. Ya. School in Islamic Jurisprudence. Pas itu. Sebab school itu nanti kelompok. Ya. Ikan-ikan yang berenang di laut berkelompok itu sebetulnya sebagai school of fish. Betul itu. Ya. Nah, saya bertanya. Saya ingat penjelasan dari ayah saya Ki Haji Abdullah binu di dalam kitab Anak Muslim tadi bahwa asalnya di dunia Islam itu banyak sekali madhab. Ratusan madhab. Dan keberadaan mazhab itu diterima dengan baik dalam Islam. Sebab saat itu umat Islam dalam keadaan dewasa. Ya, seperti Anda ketika masuk ke toko busana. Ya, maka tentu Anda suka kalau masuk toko busana yang menyediakan banyak model. Siapa tahu di antara model gaun-gaun ini ada yang pas untuk kita. Ya. Tetapi seiring dengan merosotnya level berpikir umat Islam, maka perbedaan madhab ini menjadi satu hal yang mengeruhkan. Ya, karena kedewasaannya menurun. Ya, umat Islam sekarang kekanak-kanakan sehingga beda sedikit jadi panik. Ya, akhirnya mungkin berdasarkan kearifan para masyaih zaman dulu dikompres ini. Untuk ahlus sunnah wal jamaah hanya disediakan empat madhab dan memang inilah yang bertahan. Saya bercanda dengan Syekh atau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Yai, bagaimana kalau saya memeluk madhab Al-Auza'i? Atau memeluk madhab as sawri Kata beliau, Anda benar. Tetapi Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Saya merasa ditonjok saat itu. Seperti ada yang menohok batin saya. Ya. Beliau mengatakan Anda benar tapi bukan sunni. Bayangkan yang saya katakan adalah madhab sejati. Madhab al-auza'i, madhab aswari itu madhab-madhab sejati. Tetapi Allah tidak mentakdirkan panjang umur. Ya, punah. Ya, dimakan oleh waktu. Yang saya sebutkan adalah madhab-madhab sejati. Tapi kata beliau apa? Anda benar tapi Anda bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau saya mengatakan madhab semu? Mohon maaf, sekarang bermunculan madhab-madhab semu. Orang-orang yang mengajak kita untuk beristihad, tapi dia dia sendiri tidak siap untuk beristihad. Sehingga yang diistihad adalah hal-hal yang sudah istihad yang mentah. Ya. Hal-hal yang sudah sebelumnya sudah dibahas oleh para ulama, sudah matang. Ya, kalau dalam istilah para ajengan dulu, istihad kaburangan. Sesuatu yang sudah mapan di utak atik. Ini tadi kembali kepada peringatan dari Syekh Atos yang saya temui beberapa hari yang lalu. Ini bagian dari upaya untuk menggoyang kemapanan Islam khususnya keislaman di Indonesia yang sudah mapan 800 tahun. Ini ancaman bagi mereka, musuh-musuh kita, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan pula batas ketasawufannya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, sekarang bermunculan semangat tasawuf tapi harus ada garisnya supaya tidak melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Untuk melaksanakan tasawuf seperti yang tadi saya katakan, implementasinya adalah kita memegang salah satu tariqah, tariqah atau tarekat. Ya. Terima kasih. Dalam ahlus sunnah wal jamaah, ya, ada dua orang guru besar, dua orang ulama besar ketasawufan, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau yang disebut dengan Imam Ghazali. Ya. Nah, Torikoh yang diakui dalam dunia ahlu sunnah wal jamaah adalah torikoh-torikoh atau tarekat-tarekat yang lahir dari pemikiran tasawuf kedua syekh ini. Ya. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai at Al-Mu'tabarah. Tarekat-tarekat yang diakui. Yang jumlahnya mungkin sekitar 60-an ya Pak Kiai. 60-an. Ini Pak Kiai ini dekat dengan ulama-ulama yang mengawasi ini. Ya, sekarang jam eh, Jam'iyah at Al-Mu'tabarah ini dipimpin oleh Habib Lutfi. Ya. Kiai Haji Muhammad Lutfi bin Ismail bin Hashim bin Umar. Ya Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan salah ambil tarekat. Ya, ambillah tarekat yang masuk ke dalam wawasan ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah karena waktunya ini ternyata terbatas sekali ya. Kita tanpa terasa sudah satu jam. Ya, jadi insya Allah akan kita lanjutkan bila ada kesempatan. Ya, sekaligus nanti kita membahas satu buku yang bernama Minhajul Abidin. Ya, mungkin sebagian bapak-bapak sudah pernah menemukan buku ini di pasaran. Ya. Ini karya terakhir dari Imam Al Ghazali. Ya, diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh Ya, insya Allah ini bagian dari implementasi ketasofan kita. Ya, namun sayang sekali waktu sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. ya. Tidak ada tanya jawab. Langsung doa ya. Kita tutup saja dengan doa. Subhanakallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu an la ilaha illa anta al-Fatihah آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلخ بها القلوب وتنطق بالعصوب وتلين صوب على لي وسبي على من إليه المنسوب الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله خذ بيدي كل التي أدركني اللهم إنا نسألك بنور الفاتحة وبحقها وببركة اجتماعنا وبجاه سائر أنبيائك خصوصا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع